Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may an la ilaha illallah wahdahu la syarika واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Wa Waqala Rasulullah SAW hadis ukhra ma'min muslim yamut la yash la yushiku billahi syai'a dakhala jannah. Alhamdulillah di hadapan Bapak pimpinan staf dan para jemaah ibu dan bapak yang Allah muliakan ada ungkapan kata yang paling indah kita sampaikan di siang hari ini kecuali ungkapan hamdalah syukur kita pada Allah Rabbul Alamin Alhamdulillah segala pujian yang milik Allah Rabbul Alamin susah melaksanakan ibadah salat berjamaah dengan penuh khusyuk dan khidmat dan tentu penuh harap mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan yang sudah yang belum insya Allah ke depan semua berkenan tim Allah sebagai ibadah yang mabrur hadirin rahimahumullah salah satu di antara ajaran Islam yang sangat prinsip Bahkan ini bukan cuma ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiin sebagai nabi yang terakhir bahkan sejak nabi dan rasul yang pertama. Nabi Adam alaihissalam, Nuh, Rasulullah Ibrahim sampai Isa alaihissalam sampai nabi kita. Prinsipnya sama. Semua para nabi, semua para rasul diberikan tugas yang sama yaitu membuat konsep keimanan yang jelas tauhidullah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi diutus untuk itu. Meneruskan keyakinan umat manusia yang serba bendawi, yang serba materistis, yang penuh khurafat dan tahayul, politisme supaya kembali kepada tauhid, hanya mengesahkan Allah. Terungkap dalam sebuah kalimat singkat yang disebut kalimat tauhid La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Saking pentingnya kalimat tahun ini hadirin rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi menyatakan sebuah sabdanya, Laqinu mautakum la ilaha illallah. Takinkanlah oleh kalian, dimana ajarkanlah oleh kalian, bimbinglah oleh kalian siapa mautakum, orang-orang yang hampir-hampir mati mati. Ini bukan orang yang sudah meninggal, Pak. Terlambat itu. Orang yang hampir-hampir mati, mautakum. Dengan apa? Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Nabi Muhammad SAW menjamin siapa orang wafat dan di akhir hayatnya berucap la ilaha illallah maka dakhalal jannah pasti dia akan masuk surga dalam konteks yang lain beliau menyatakan mamin muslim yamu tiada seorang muslim siapapun dia muslimnya kemudian dia wafat dengan catatan la yusfiku nabilahi syai'a dan tidak mensukutukan Allah dakhalal jannah niscaya dia akan masuk surga. Abu Zar yang menerima hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu bertanya ya Rasulullah bagaimana kalau si muslim itu dia adalah pecina dia adalah penjudi, dia adalah pemabuk, dia adalah pembunuh? Nabi menyatakan, kalaupun dia orang yang suka banyak berbuat dosa, dosa-dosa besar malah asal satu hal, la yusiku nabillahi syai'a, tidak mensukutukan Allah, dakhala jannah, ada harapan masuk ke dalam surga. Hadis ini oleh Abu Zar tidak segera disampaikan kepada sahabat yang lain kenapa takut salah tafsir nanti. Oh, kalau begitu masuk surga itu mudah. Mabuk terus, jinah, hobi, apalagi yang penting jangan syirik nanti surga tidak tentunya Man hadis ini manung arti bahwa konsep tauhid la ilaha illallah itu sangat-sangat prinsip Dan Quran surah An-Nisa 48 yang saya bacakan di Mukaddimah Nabi Allah menyatakan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi sungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mensekutukan kepadanya itu orang yang punya keyakinan selain pada Allah, dia beribadah juga ada zat-zat yang lain, ada ilah-ilah yang lain yang diyakini bahwa zat itu memiliki satu kekuatan yang bisa menjadikan dagangnya laku, yang bisa menjadikan karirnya semakin melejit, yang bisa menjadikan penyakitnya sembuh, yang bisa menjadikan selamat dari berbagai macam bahaya dan sebagainya. Selain Allah, tidak akan diampuni Allah. Tatkala dosa syukri itu terbawa mati sebelum dia bertaubat wa ma duna zalika lima tetapi insya Allah Allah akan menerima <clears throat> segala dosa apapun mengampuni apapun asal selain syirik Hadirinullah sebenarnya itu maka insya Allah pada kesempatan siang ini kita akan coba dalam waktu yang sangat singkat ini kita ungkap masalah yang sangat-sangat prinsip ini itu tentang tauhid pertahankanlah iman dua tema kita hadirin rahimakullah Hmm. Memang berbicara tentang tauhid agak pahit Pak ini, tapi ini pun prinsip dalam Islam yang paling pokok. Bahkan Rasulullah SAW diutus ke muka bumi 23 tahun beliau berdakwah di Makkah dan di Madinah. Di Makkah beliau menghabiskan waktu 13 tahun, Pak. Apa yang beliau berdakwahkan cuma satu hal, menanam kalimat tauhid la ilaha illallah. Merombak tatanan masyarakat jahiliyah yang penuh dengan berbagai macam kemusikan supaya mereka kembali mentahidkan Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun lamanya. 13 tahun. Kemudian beliau hijrah ke Madinah 10 tahun lamanya beliau mendakwakan syariah. Berita salat, saum, haji dan sebagainya itu di periode Madaniyah. Nah, selama 13 tahun itu beliau berdakwah menanamkan tauhid di kota Makkah. berhasil beliau? Alhamdulillah berhasil. Tetapi orang-orang yang masuk Islam menyatakan diri tauhid pada Allah saat itu bisa dihitung oleh jari tangan yang disebut dengan as-sabiqun al awwalun mereka yang pertama kali masuk Islam luar biasa sulitnya hadirin rahimahullah keimanan Pak dalam Islam itu segalanya Nabi menyatakan dunia Islam ala khamsin Islam itu dibangun atas lima tonggak dan basisnya adalah antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah tauhid Baru yang lainnya sholat, zakat, saum, dan haji. Tanpa pondasi keimanan yang lurus, tauhid kepada Allah Rabbul Alamin, semua amal yang lain tidak akan berarti di hadapan Allah. Sholat kita tidak akan diterima, saum kita akan ditolak, haji kita tiap tahun pulang pergi ke kota suci pun tidak akan berarti kalau keimanan kita belum lurus. Dan Quran tidak kurang dari 262 ayat bahaya tentang syirik. Di antaranya Anisa 48 Inna syirka la zulmul azim Sesungguhnya syirik itu dosa yang sangat besar Al-Midah 72 Lebih keras lagi Allah menyatakan Allah alaihi jannah Orang yang mensebutkan Allah Artinya ada zat yang lain yang dianggap sebagai ilah Sebagai sembahan Maka Allah akan mengharamkan dia ke dalam surga Wa ma'wahun nar Dan tempatnya adalah di neraka. Naudzubillah. Drin rahimakullah. Nah, sekarang ini fenomena masyarakat muslim di Bandung khususnya Jawa Barat dan negeri kita pada umum terus terang suasana kemusikan sudah mulai merebah di mana-mana. Maaf kalau saya katakan hampir semua channel televisi yang menayangkan bentuk-bentuk kemusikan. Ketika pono ak, pono apa? Nah, rapal heboh di mana-mana bahkan kemarin kita sempat sama-sama hadir di Tegalega mencoba mendukung RUU APP yang akan di, segera diresmikan mudah-mudahan begitu ya kita cukup ikut bangga acungkan jempol terhadap reaksi umat Islam bahkan ketika Nabi kita dihina oleh orang Yahudi Nasrani dengan karikatur yang sungguh sangat menghujat menyakiti umat Islam hampir seluruh umat Islam di belahan bumi ini juga ikut-ikutan demo tetapi anehnya ketika prinsip dasar ajaran Islam yaitu tauhidullah diacak-acak di dalam televisi, di mass media yang lain, saya belum lihat ada umat Islam demo karena kemusikan merbah. Bahkan sebaliknya, maaf kalau saya katakan dipelihara. Kalau orang melakukan perzinahan, orang melakukan perjudian, orang melakukan pembunuhan itu termasuk al-kabair yang dosa besar. Tetapi kalau dibandingkan dengan syirik kepada Allah, itu masih kecil, Pak. Dalam hadis tadi ada seorang muslim pembunuh kemudian meninggal, akan diampuni. Seorang muslim berzina lantas meninggal ketika zina, akan juga diampuni. Seorang muslim durhaka kepada orang tuanya, aku kemudian meninggal juga insya Allah akan mendapat ampun Allah. Asal tidak syirik kepada Allah. Nabi mengatakan nanti kau akan lihat di akhirat umatku yang terakhir diangkat di neraka dalam keadaan gosong tutung saking lama. Diangkat oleh Allah kemudian di apa? celupkan ke Nahul Hayah sungai kehidupan, diangkat lagi, sehat kembali, segala lagi lantas dimasukkan ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapakah itu? Itu umatku yang semasa hidupnya berlumuran dengan dosa dan kemaksiatan tetapi hatinya tetap tauhid kepada Allah masih ada harapan masuk ke surga. Tapi orang yang mati dalam keadaan musyrik, mensekutukan Allah, kalaupun dia ahli sholat, ahli tahajud, tadarus Al-Quran, ibadah khas bolak balik tiap tahun, faqad haramallah alil jannah. Allah akan mengharamkan dia masuk ke surga. Jangankan masuk ke surga, mencium baunya pun tidak akan. Wa mawahun nar, tempatnya di neraka. Al-Maidah ayat 72. Jadi sekalian, Nah permasalahan kita adalah yang ingin kita bina di kalangan umat dan kita ceramah membawakan tema ini kan ini yang sangat prinsip. Ibadah kita akan berarti kalau kawin kita sudah lurus. Tiba pertanyaan kecil, kenapa kemusikan itu muncul dalam masyarakat muslim di Indonesia umumnya? Hadirin rahimakullah, terkadang aneh, Pak. Kenapa? Dulu juga pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan sempat Ka'bah itu jadikan pusat penyimpanan patung-patung berhala. Bahkan zaman Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun Ka'bah itu juga sempat dijadikan tempat patung-patung berhala Lata, uja, dan Hubal. Maka saja kota suci bahkan Ka'bah Baitullah rumah Allah dulu sempat dijadikan tempat-tempat patung berhala. Apalagi di kita begitu. Maka saya ulang kembali, misi yang utama Rasulullah SAW adalah justru meluruskan umat supaya umat ini bersih akidahnya <clears throat> dari berbagai macam bentuk kemusikan. Baik kita lihat sekilas Pak ya, sekilas saja untuk visualisasi kita lihat kehidupan zaman jahiliyah 14 abad yang silam ketika Rasulullah SAW sebelum diutus ke kota Makkah waktu itu. Nah nanti kita baru datang ke Indonesia. Kita lihat bentuk-bentuk kemusikan Indonesia. Mudah-mudahan waktu cukup sampai jam 1. Nanti kita akan lihat bagaimana cara mengantisipasi berbagai kemusikan yang merebah ini. Hadirin sekalian rahimahullah Ini setelah yang pandang aja Pak. mudah-mudahan cukup membantu bisnis ini pemahaman kita terhadap sumber kemusikan masa lalu Pak ini ini Ka'bah pada sahabat yang silam visualisasi Bahkan mereka sangat bangga kalau memiliki benda-benda tentu, misalnya ibu-ibu punya selendang yang bagus, disimpan di Ka'bah kondisinya seperti orang yang tawaf padahal bukan. Mereka muja-muja patung lata, puja dan hubal. Mana patung yang mereka sembah? Nah ini dia. Nah kenapa sebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan? Perlu dicatat bukan karena bodoh tidak bisa baca, tidak bisa nulis, teknologi pun sudah canggih bahkan waktu itu, tetapi bodoh di bidang abidah bodoh bidang agama batu bata mereka bikin sendiri pasti kemudian disembah juga alasan lain sebut jahiliyah ini pak peperangan di mana-mana sering terjadi pembunuhan dan sebagainya bahkan ibu-ibu ada yang sangat tragis lagi kenapa disebut zaman jahiliyah nah ini dia andai kata ada seorang ibu yang sedang hamil tua mereka sangat takut tapi penuh harap takut <clears throat> khawatir bayi yang lainnya perempuan Kenapa zaman jahiliyah mereka sangat benci pada anak perempuan? Apa yang dilakukan oleh suami zaman jahiliyah zaman dahulu? Anaknya dipaksa diambil, dibawa dan kemudian dipersembahkan kepada dewa mereka. Mana dewa mereka? Ah ini dewanya, melotot punya sihungan. Terus apa yang dilakukan oleh mereka? Maka diambil bayi itu ke padang pasir. Ini dia, dilemparkan begitu saja. Kemudian mereka menggali lombang karena takut jatuh miskin sehingga mereka sangat benci dengan anak wanita yang tidak bisa bekerja, tidak bisa dibawa perang, tidak bisa mencari duit, maka disimpan di dalam lubang ini, kemudian di ruang kerepes alias dikubur hidup-hidup. Inilah zaman jahiliyah. Nah, seandainya seperti itu, setelah dikubur seperti itu, kemudian apa yang mereka lakukan? Biadab-biadab di zaman jahiliyah, ah, diinjak oleh kakinya. Naudzubillah. Dan bodohnya zaman jahiliyah, Pak. Hmm. mereka kalau punya satu apa namanya keinginan, seringkali mereka tidak langsung berdoa kepada Allah, tapi datang kepada kahin. Ini kahin-kahin mereka. Nah, ini kahin. Jadi mereka tidak yakin kalau berdoa langsung kepada Allah, mereka yakin tidak akan dijabah Maka itu supaya dijabah doanya melalui bertawasul kepada patung berhala seperti ini. Nah, Kemudian si kahin berdoa, tetapi setelah dikasih pulus, Pak. Dikahin dulu seneng pulus, Pak. Ya, dia berdoa. Ah, silakan simak doanya. Hampir sama dengan kita karena bahasa Arab. Maka itu tidak selalu yang berbahasa Arab itu diaminan, Pak. Jangan, Pak. Jangan-jangan berdoa kepada kahin seperti ini. Nah, apa yang dilakukan selanjutnya? Hmm, bimarullah katanya gitu gila. Gitu. Dia ambil dua anak panah. Nah, persis dari sebut dalam Quran, imla khamr wal maisi wal ansab wal azlam rizun min amal syaitan." Ini azlam itu. Dia ambil dua anak panah dan kemudian dikocok dan diambil salah satu lantas diperlihatkan apa bacaannya ada tulisan la taf'al artinya jangan kau lakukan kalau menikah awet rajin kamu dagang, lah tapah. Jangan kau dagang, rugi nanti. Mau pergian, ambil anak panah, lah tapah. Jangan kau pergi, celaka nanti. Orang jahiliyah saking bodohnya lebih percaya kepada anak panah, Pak. Ketimbang pada kekuatan Allah Rabbul Alamin. Pakis seperti sekarang, maaf kalau saya katakan seperti itu. Kita sudah siap berangkat ke luar kota, dinas luar negeri barangkali sudah sampai ke bandara balik lagi. Kenapa? Wih, ada yang lupa apa isim. Ya kalau si masih B harus Pak musim pemeriksaan. Lebih percaya kepada benda-benda yang tidak berfaedah sekali benda mati yang tidak berfaedah ketimbang pada Allah Rabbul Alamin. Pada ketika dia melakukan kaki sudah berdoa dan berserah diri pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala illa billah. Dengan menyebut nama Allah ya Rabbana aku berserah diri kepadamu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatanmu dia bersedih pada Allah, tapi di hatinya masih ada keyakinan yang lain bahwa saya tidak akan sukses kalau tidak nyakuan batu ali. Saya tidak akan sukses kalau tidak megang keris kecil. Sama seperti zaman jahiliyah. Maaf Pak ya. Agak pahit ini tapi inilah hukum yang perlu kita luruskan. Dan selanjutnya si ibu minta yang kedua kali diulang. Boleh diulang tapi tuh pulusnya dulu. Pemerasan zaman dahulu. Nah, kemudian kasih dipulus. Baru kemudian dikocok lagi. Iya, udah pulus keluar dikocok lagi. Diambil lagi. Dan nampaknya lebih tegang. Apa bacaannya? La taf'al lagi. Jangan kau perbuat. Ya, kemudian si ibunya merengek, minta yang ketiga kali. Nah, boleh. Asal pulusnya lebih banyak lagi, Pak. Tuh diberikan sama kantong-kantongnya dipecok lagi kita lihat apa tulisan yang ada pada anak panah itu ternyata latap adiwaya apa sebab dua-duanya latap bodohnya zaman jahiliyah pak ini alasan kenapa sebut zaman jahiliyah bodoh di bidang agama ada satu lagi pak hadirin Allah zaman jahiliyah mereka kepada Tuhannya Tuhan itu ya disembah tapi juga dihina disembah tapi juga dihina. Ya. Nah ini sembahan yang dijual mereka. Tuhan diperjualbelikan Pak. Hmm. ada lagi satu lagi. Nah ini Tuhan disembah dulu, dipotongkan sirahna, belewok dihuapkan. <laughs> Belum kenyang diambil kemudian ah dimakan habis Tuhan jahiliyah zaman dahulu Tuhan dimakan maka itu Umar bin Khattab radhiyallahu setelah beliau masuk Islam, kadang beliau menangis, menerikan air mata, kadang tertawa sendiri. Ya Amirul Mukminin kata para "Kenapa kau menangis sendirian? Tapi kenapa kau ketawa sendirian?" Kata beliau, "Aku menangis karena aku menyadari, menyesali dosa zaman jahiliyah. Kenapa aku pernah mengubur hidup-hidup anak perempuanku?" Umar bin Khattab Kenapa kau tawa? Aku lucu dan perbuatan dulu. Ketika aku akan pergian jauh, aku tidak yakin kau tidak membawa lata, uja, dan hubal. Tapi karena besar, aku bikin miniaturnya dari terigu. Masuk ke kantong, berangkat. Lapar dikeluarkan, disembah. Lata, uja, lapar, pelatok sirah, nak, belawak, diwakkan. Sampai habis Tuhan dimakan oleh dirinya. Hadirin ini zaman jahit. Maka itu jangan heran kalau kemusikan merubah ke pelosok dunia. Termasuk juga di Mekah sampai hari ini Pak Kenapa kiswah Ka'bah itu diangkat sekian meter ke atas? Apa tahu sejarahnya? Kita membimbing jemaah dan kita ngobrol dengan para syekh di situ mendapat jawaban karena tekau kahana Pak sarawek we di, di sana kan kurang Indonesia. Maaf nggak paham bahasa Sunda ini. Iska, apa kiswah itu kiswah? Kiswah itu sarung Ka'bah yang hitam yang bertulisan akuan dengan tinta emas itu yang tiap Jumat itu sering kali dicuci dan kemudian dipasang lagi atau pada hari besar tertentu itu seringkali banyak yang sobek-sobek kenapa setiap yang tawa pasti aja setiap lewat nyobek sebagian dari kiswa itu disakuan di jimat akhirnya diangkat ke atas kenapa jam-jam sering dikatakan bahwa jemaah haji akan berangkat pada tahun ini dan bikin kesehatan dan yang belum dipanggil Pak ya Allah Subhanahu Wa Taala tahun 2004 masih di bawah Pak tahun 2005 baru di atas karena di situ banyak sekali kemusikan-kemusikan, banyak orang-orang maaf. Sudah saya katakan orang bangsa mana begitu, termasuk bangsa kita juga ada gitu. Pelan-pelan Pak ya. Yang bawa kain kapan dicuci dengan dengan air jam-jam. Saya tanya Pak Haji, nah naunan kikituan, eh terang si Jep Mahyu iya lamun nanti Bapak udah meninggal dibungkus dengan kain ini tidak akan ditanya oleh malaikat Hadirin rahimakumullah dan masih banyak lagi ketika di Muzdalifah kita mabit satu malam memungut batu kan itu melempar Jumatul Aqabah tanggal 10 11 12 bagi napa awal Aqabah Ula dan Wusta masing-masing 7 kali yang napas sani sampai tanggal 13 eh ternyata batu 70 yang di langkungan 10 yang naon yang jimat ke Bandung sering kali banyak ketika kita jarah ke Jabar Rahmah misalnya di situ ada tugu putih monumen pertemuan Nabi Adam misalnya Siti Hawa dan situ tidak boleh itu ada bacaan berbahasa Indonesia malah bahasa Indonesia, Inggris dan Arab. Tidak boleh sholat di sini. Ada yang sholat tahiyatul jabarahmah. Padahal di tidak ada tahiyat menghormat sholat menghormat kecuali satu hal ketika kita masuk ke masjid. ada dakhal ke masjid fala yajlis hatta yuslim atain. Apabila seseorang kita kalian masuk ke dalam masjid maka janganlah duduk sebelum dia sholat dua rakaat seperti maaf tidak ada sholat tahiyatul musola, tahiyatul lapangan, apalagi tahiyatul jabarahmat, tahiyatul gua hiro, tidak ada. Hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian kenapa di Indonesia sekarang muncul berbagai macam bentuk kemusikan? Nah, diantaranya ini Pak jawabannya. Hadirin rahimakumullah, mohon maaf agak tergesa-gesa karena waktunya sampai pukul satu Pak ya. <clears throat> Ini Pak. Ada berapa jawaban? Ya, kita percepat saja. Kenapa kita harus mempertahankan keimanan dari kemusikan, Pak? Ini dia. Yang pertama karena iman manusia tidak ada yang stabil. Yang kedua adalah karena kita sangat menginginkan ketika wafat nanti dalam keadaan iman kepada Allah. Itu Pak, satu-satunya yang akan menyelamatkan kita. Bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan. Keimanan yang betul-betul murni tauhid kepada Allah. Maka dalam Quran Allah menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati Keculikan mati dalam badan muslim yang ketiga, kenapa kita mempertahankan keimanan dari kemusikan? Karena banyak faktor yang akan menggerogoti keimanan. Kita lihat faktor-faktor apa saja yang akan menggerogoti keimanan itu. Dari Allah <clears throat> yang pertama karena iman manusia tidak stabil, sudah jelas. Kemudian yang kedua, kenapa kita mempertahankan keimanan? Kita ingin wafat dalam keadaan iman, insya Allah. Insya Allah dan yang ketiga, karena banyak faktor-faktor yang akan menggerogoti keimanan kita. Kita lihat apa saja faktor-faktor yang menggerogoti keimanan kita. Kalau kita kelompokkan ada dua kelompok besar. Ini dia. Nah, yang pertama faktor di dalam, Pak. interens Saya sebut faktor dalam interens faktor ini muncul bukan dari umat lain, tapi di kalangan umat Islam sendiri. Mohon maaf. Di antaranya yang paling banyak poin A, berbagai munculnya berbagai macam bentuk kemusyrikan, khurafat dan tahayul dan seterusnya. Yang kedua faktor dari luar, ekstern. Apa itu? Budaya barat yang bertentangan dengan ajaran Islam, upaya pemerintah yang kena dan suami dan seterusnya. Kita ungkap poin A saja Pak. Berbagai bentuk kemusyrikan. Hmm, kita ambil contoh hampir di setiap tempat wisata di tanah air kita ini sangat dengan tempat-tempat kemusikan ah, mana buktinya saya ajak para jemaah untuk tadabur alam ke suatu tempat pantai yang sangat indah di kawasan Jawa Barat sebelah timur mungkin ibu pernah kesini bu? iya mana bu? ini dah nah ini dia hmm. pantai Pelabuhan Ratu Siapa yang kenal dengan pantai ini? Pantai yang sangat indah, penuh dengan berbagai macam keindahan. Mestinya ditafakuri, ditadaburi. Dan Quran surah Alam Fa'al menyatakan wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Bagi orang yang beriman kalau diperlihatkan kepadanya ayat-ayat Allah. Maksud ini ayat-ayat kauniyah. Ada dua ayat, Quraniyah dan kauniyah. Quraniyah ini yang sering kita baca kemudian Kaunia ayat-ayat yang terhampar luas dalam semesta nah kalau orang beriman diperlihatkan kepada mereka ayat-ayat Kaunia maka hum imana mestinya bertambah-tambahlah keimanan mereka tapi sebaliknya Pak di tempat ini bukan dijadikan tempat meningkatkan keimanan bahkan merusak keimanan oleh sebagian orang tentunya habis sebagai dakwah di sini kita ceramah di pinggir pantai di sini ada satu tempat yang cukup tinggi ada pernah kesana Pak? Nah ini dia. Ketika kita akan naik ke tempat itu, kemudian dicegat oleh salah seorang yang jaga, berpakaian putih-putih, itulah kahin masa sekarang. Saya tanya, <clears throat> balik ke mana Pak bahasa Sunda? Balik kalur Pak Hayong Naon, yang petepang senyera di Norok hidul. Katanya di sini, betul di sini Pak. Kalau gitu saya ingin tahu cantik nggak itu di Herian. Oh nggak bisa ini tempat suci katanya. Harus ada acara tertentu. Saya keluarkan loket, dompet, kasih lembar yang merah. Mangga, mangga, mangga, mangga. Persis yang tadi. Saya naik ke atas pak. hadis sekalian mohon maaf. Film ini sengaja saya buat dan bukan cuma ini. Alhamdulillah cukup banyak di Jawa yang saya sempat film untuk jadikan fakta kepada umat jangan tertipu oleh kebohongan-kebohongan kahin yang pada akhirnya akan merusak akidah umat Islam ini bukitnya pak cukup tinggi nah ternyata setelah sampai di atas pas mau sampai ke gerbang saya dicegat lagi oleh kahin tadi pak maaf jangan dulu dilanjutkan perjalanannya kenapa saya katakan karena di situ dijaga oleh dua buta yang sangat gagah dan perkasa saya lebih penasaran pak Waduh, begitu metepang kencing buta nah yang meninggal kuma kumagagahna oh nggak bisa pak ada persyaratan lagi ya, saya tahu apa yang dimaksud persyaratannya buka dompet lagi selembar lagi baru jalan lagi adakah buta yang menjaga keraton Rokidu yang dianggap oleh sebagian orang dialah penunggal gegeh pantai laut selatan ternyata betul ada apa butanya Bapak Ibu ingin lihat butanya? Malumpat Bu? Kita lihat butanya. Ini dia, Pak. Ya. ya, kalau ada kita katakan ada, Pak. Ini objektif fakta ya. Fakta di lapangan. Dan jadi rahimakullah, mana butanya? Sebentar lagi, Pak, akan lewat. Awas hati-hati. Ya, baik. Nah ternyata buta yang dimaksud oleh kain tadi ah. ini dia bu. Bukan ini bu, ini adik saya nih. Masih hidup bu, adik saya. Ini nih. Nah yang dipegang oleh tangan adik saya. Pegang gegendir bodas pak putih kini kiri kanan dua dikirim dari Bali katanya yang dianggap oleh orang-orang yang musik khofat dan bahayul memiliki kekuatan magis yang luar biasa hingga kalau datang ke sini harus tabur bunga tujuh macan dan sebagainya kita lihat betulkah buka ini sakti ada yang nah ini kiri kanan ada dua kita dekatkan filmnya nah ini dia Tuh, panon bolotot irung namru, bibir jebleh huntu ceplok. Dipegang kepalanya adik saya, alhamdulillah terusik temalik, dah batu atuh Pak. Maaf saya katakan 11 12 dengan zaman jahiliyah. Di masa sekarang orang banyak percaya pada batu, benda-benda kama, tempat-tempat tertentu bukan karena bodoh nalarnya, bukan, tapi tertutup hatinya di hidayah Allah, Perkis zaman dahulu. Tugas kita adalah untuk membimbing mereka mengembalikan penyesat kesesatan dari kepercayaan yang mereka yakini kepada tauhidullah, kembali pada ajaran yang hak, keimanan pada Allah semata. Baik, betulkah keraton roh itu ada? Kita lihat, Pak. Ternyata betul ada, Pak. Seperti apakah itu? Punten, di sebut apa? Anak buta mungkin. Nah, kita lihat, kita terus masuk ke dalam. Nah, ini dia. Nah, ini Pak, punten. Ini bukan buta, Pak. Yang nunjuk ini bukan Pak. Ini yang saya tunjuk. Inilah keraton Hokido yang asli kata kahil itu. Ini Tidak ada apa-apanya, bohong belaka itu. Hadirin sekalian rahimakumullah. Nah, ketika saya ini gemuk dikunci, Pak. Ingin masuk ke sini nggak bisa saya kasih lima lembar nggak bisa bapak yang sabar ah, atuh nggak bisa pak mohon yang ini ya kalau nggak bisa udah saya pulang mau pulang manggil lagi pak ini sebentar bisa pak sekarang dengan satu syarat nah saya siap-siap dengan anak-anak untuk buat bikin film nanti untuk bukti pada umat betul nggak orang kedua tuh ada dan betul betulkah cantik ya dia nanya Bapak sih mau asa ketemu mau apa ketemu orang Kidul saya ingin tahu ini membandingkan cantik mana kedua Kidul orang kebun kopi si saya gitu. Ada syaratnya satu hal katanya. Apa itu syaratnya? Dia bilang pada saya dengan berisik-bisik, "Bapak harus musrik dulu." Itunya kain pun tahu kamu musrik dosa besar. Anehnya begitu. Tapi kenapa mereka melakukan? Satu alasan, karena mereka ingin dapat pulus dengan cara menyesatkan umat. Hadirin rahimahullah. Nah, dalam Al-Qur'an dijelaskan, Pak, ketika mereka diingatkan oleh kita bahwa itu adalah perbuatan yang menyimpang, perbuatan sesat, jangan dilakukan maka mereka akan menjawab seperti yang dalam Quran surah Al-Baqarah. Kita lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 170. Nah, persis seperti yang dalam Al-Baqarah ini. Al-Baqarah ayat 170. Nah, ini sengaja kita tayangkan ayatnya supaya lebih objektif lagi, Pak. Ini ayatnya. Nah, وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا Alayah. Wa iza qila lahum apabila dikatakan pada mereka orang musyrik orang yang percaya kepada hantu, kepada benda-benda tertentu yang dianggap memiliki satu keramat dan sebagainya, maka ittabi'u ma anjalallah, ikutilah oleh kalian apa yang telah diturunkan oleh Allah. Itu berimanlah kepada Allah dengan benar dan lurus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jangan percaya, percaya kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah. Maka apa jawabnya? Qalu mereka berkata menjawab bal nattabi'u ma alfaina alaih aba'ana kami tidak akan mengikuti apa yang turun Allah tapi cukuplah bagi kami ma alfaina alaih aba'ana apa yang telah kami dapatkan dari nenek-nenek moyang kami biru jabat mereka Ya bukan tidak tahu itu musyrik, itu dosa besar, tahu sebetulnya. Tapi mereka lebih berat kepada budaya dan tradisi nenek moyang ketimbang pada ajaran yang benar, ma'angjalallah yang telah Allah turunkan. Lantas Allah menjawab, awalukana jika jikalau bapak-bapak kalian, bapak-bapak mereka yang dianggap segalanya itu, ternyata la yaqiluna syai'a, tidak tahu apa-apa, wala yahtadu dan tidak mendapat hidayah apa akan terus kau ikuti. Begin, ini satu pernyataan yang sangat keras di Allah bagi orang-orang yang masih percaya pada benda-benda seperti itu. Maka itu hadirin Allah, mari kita sama-sama bersihkan segala macam akidah kita dan segala macam perbuatan-perbuatan syirik. Ya, kita bersyukur alhamdulillah saudara kita yang ada di kawasan Jawa Timur, Pak, itu telah mulai ya mengikis habis kemusikan dengan cara mengadakan pembakaran azimat secara massal. Ini, Pak. Nah, ternyata nah, ini benar-benar musik yang dianggap oleh seorang punya kekuatan sin nah. Allah. Ya. Ada jimat, Uh, ini kemenyan yang ada apa rompi anti peluru katanya nah, ada ya. rompi bisa menghilang apa, ada benang bisa menggenakan ya. uang dan sebagainya menggabungkan kayak Arab dengan kejawen ya nah, ini. kayak kapsul atau film seperti ini ini ada ratusan nah, dan ternyata semua ini bohong belaka tidak ada kekuatan apa-apa mana buktinya mari nah, apa isinya ya ketika dibakar Kalau ternyata lihat sepintas nih nggak ada tulisan hmm tajamnya ya. Nah ini. Tapi ketika kita apa, rompi untuk bisa menghilang pak. Arahkan ke tempat yang terang. Kalau bapak banyak utang, biar ketemu lagi yang lagi pakai ini, insya Allah hilang. Menurut keyakinan orang musyrik, tetapi ternyata ini tidak ada apa-apanya. Kemudian kita bongkar bawahnya. Hmm. Dan ketika dijadikan pembakaran, ternyata tidak tidak ada yang bisa terbang, semua hangus kullu syai'in halikun illa wajha. Ah, misalnya kesusilaan dan Ini keren. Ini menunjukkan memang orang yang biasa nulis Arab ini. Macam-macam, Pak. Juga, dan uh, beberapa waktu yang silam di alun sebelum jadi ayat-ayat yang di pusat belakangan hmm. dulu saya pernah melihat ada pameran ya. pameran benda-benda yang dianggap keramat oleh sebagian orang. Ya. Dia ternyata cenderung dilindungi, Pak. Kenapa? Karena mendatangkan aset banyak yang datang, banyak yang jarah, banyak yang lempar uang, termasuk di Cangkuang di mana itu di kawasan Garut, kemudian tempat-tempat yang lain. Hadirin sekalian Rahmatullah, pada ini semua akan menghanguskan semua ibadah kita, akan menghanguskan semua pahala yang kita laksanakan selama ini. Ah, enggak, Ternyata ketika dia jadikan pembakaran tidak ada yang bisa lari, Pak. Kullu halikun illa wajah. Semua yang ada di alam planet ini Allah nyatakan akan hancur kecuali hanya zat Allah yang tidak akan hancur. Hadirin Allah kembalilah pada Allah. Janjilah setiap sholat 17 kali minimal kita berjanji pada Allah. Iya karena abudu wa iya karena stain. Hanya bu ya Allah kami beribadah dan hanya kepada ya Allah kami mohon pertolongan. Yakinilah dengan menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, tempat kita beribadah, tempat kita berdoa, tempat kita menolong, insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu melindungi kita, membesarkan akidah kita dan putra-putri kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf lapan dan kekurangan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadirin wa hadirat rahimakumullah pengajian semoga bermanfaat. Dari kami kurang akan lebihnya kami mohon maaf bila ada wal hidayah waridha wal inayah hukum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.